Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari risalah al-usul ats-tsalatsa. Kita telah sampai pada pembahasan akhir pembahasan yaitu al-aslu tsalits marifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang telah kita sampaikan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursilitu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar seorang pun dari kalangan umat ini baik dia itu Yahudi atau Nasrani kemudian sampai matinya dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Selanjutnya perkataan beliau wa akmalallahu bihi dinan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan kehadiran Nabi dengan kehadiran Rasulullah SAW, dengan diutusnya beliau, Allah sempurnakan agama ini. Sebagaimana dalil yang beliau bawakan, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agamaku dan aku telah cukupkan nikmat ke atas kalian dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Ayat ini merupakan ayat yang menegaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya Islam sehingga kita tidak membutuhkan kepada yang lain-lainnya. Cukup dengan Islam yang Allah turunkan. Karena Islam menyuguhkan semua perkara, menghidangkan semua perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan. Tidak ada perkara bahkan terkecil dari perkara kehidupan kita. Semuanya telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, seorang Yahudi pernah datang kepada Salman. Inginnya dia mengejek. Apa katanya? Allamakum nabiyukum kulla syai'in khatal khira'ah. Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai dalam hal urusan WC. Apa kata Salman dengan berbangga bahkan ajal? Benar. Amarona Allah nastaqbilal qiblah. Nabi memerintahkan kami ketika kami di kamar mandi jangan sampai kami menghadap kiblat dan jangan sampai kami membelakanginya dan dan jangan umat ini istinja yaitu dengan tulang dan dengan kotoran ini semuanya diajarkan oleh Nabi kepada kami semuanya. Seorang Yahud dia pernah datang pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ya Amirul Mukminin antum takrauna ayatan fi kitabikum. Kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Yang seandainya lau nazalat alaina ma'syaral yahud la tahadna idan. Seandainya ayat ini turun kepada kami segala bangsa Yahudi, saya hari turunnya ayat ini akan aku jadikan hari raya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayat yang mana yang kamu maksudkan? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Umar, saya tahu ayat ini turun di hari Jum'ah, hari raya dan di hari haji yang akbar yaitu Yaumul Arafah ketika muslimin sedang wukuf di Arafah. Ini Islam ajaran yang sempurna oleh karena itulah Allah mengutuk orang-orang yang mereka tidak mau mencukupkan diri dengan Islam dengan ungkapan Allah apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun apakah hukum jahiliyah yang akan mereka ikuti hukum jahiliyah hukum yang berasal dari manusia dari akal manusia baik keluar dari perorangan atau berkeluar dari kelompok manusia yang menyelisihi ajaran-ajaran Allah Swt. Lalu Allah tantang dan siap eh, dan silahkan Anda menanggapi tantangan Allah waman ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah hukumnya yang lebih baik bagi orang yang mereka betul-betul memiliki keyakinan berkeyakinan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala. Dan Allah menamai orang-orang yang mereka menolak Islam, membuat syariat tersendiri, ini merupakan syirik di dalam masalah hukum. Allah katakan, Amlahum syara'u, amlahum syuraka'u, syara'u lahum minad din, malam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuatkan syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Islam mengajarkan keadilan dan bahkan di atas keadilan ini perbuatan afdal yang lebih baik. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat adil dan di atas keadilan berbuat ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan hak-haknya karib kerabat, hak-haknya manusia. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan Allah melarang semua jenis perbuatan fahsya, kekejian dan kemungkaran. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana menegaskan ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa yang akan mengantarkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali pasti telah kuterangkan perkaranya. Sehingga alangkah sangat tercelanya perbuatan bid'ah mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada dalam ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah telah sesat dan semua kesatan akan ujungnya adalah neraka. Al-Imam Malik rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat, ketika membacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, beliau memiliki ungkapan yang berkaitan dengan ayat ini. Apa katanya? Manibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Waqad qala Allah Ta'ala Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan dia pandang bid'ahnya itu adalah kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan al-yauma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Malam yakun yauma idin dinan yakun al-yauma dinan. Apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan merupakan perkara agama, maka pada hari ini dan tentunya sampai hari kiamat pula tidak akan menjadi perkara agama. Agama adalah apa yang telah diturunkan Allah pada saat turunnya sempurnanya Islam ini. Pada saat Allah mengutus Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bid'ah merupakan kejahatan. Karena bid'ah telah menuduh yang pertama Islam tidak sempurna sehingga perlu ditambah, perlu disempurnakan dengan tambahan-tambahan dia. Dan tentu ini tertolak mentah-mentah atau yang kedua yang sangat keji, dia menuduh Nabi khianat terhadap risalah Allah seakan ada kebaikan yang belum dijelaskan Nabi. Dan termasuk yang terakhir dan Islam menjaga apa yang dikatakan dengan Al-Daruriyatul Hamsah, lima hal yang sangat daruri, yang sangat pokok, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Inilah Islam, agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang mudah, agama yang menghilangkan kesulitan, maka tidaklah merusak Islam kecuali karena bersikap ekstrim atau dia memasukkan yang bukan Islam ke dalam Islam atau memang hati dia ada kerusakan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.